Kita akan membaca hadis yang ke-45 dari kitab Usulul Iman yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-45 ini topik pembahasannya adalah bahwa tidak boleh dipastikan bagi seorang pun bahwa dia akan masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil. Berkata al-muallif rahimahullahu taala wa fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار Dan di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk mendatangi salah satu jenazah anak kecil dari kalangan Ansar dipanggil untuk melayat jenazah anak kecil dari kalangan Ansar. <clears throat> Fakultu maka aku berkata, kata Aisyah, Tuba lahu. Sungguh bahagia atau kebahagiaan untuknya. Usfurun min asafiril jannah. Burung dari burung-burung surga. Lam ya'mal su'an walam yudrikhu. Ia tidak pernah berbuat dosa dan tidak menjumpai dosa tidak ternodai oleh dosa. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awa ghaira dzalika ya Aisyah tu. Atau justru selain itu wahai Aisyah. Innallaha khalaqa lil jannati ahlan. Sesungguhnya Allah menciptakan untuk surga penduduknya. Khalaqahum laha wahum fi aslabi abaihim. Allah menciptakan mereka untuk menjadi penduduk surga. Sementara mereka masih berada dalam sulbi ayah-ayah mereka. Wa khalaqa nari ahlan dan Allah menciptakan untuk neraka penghuninya, penduduknya. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim Allah menciptakan mereka untuk menjadi penduduk neraka sementara mereka masih berada dalam sulbi ayah-ayah mereka. Ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah taala في هذا الحديث أنه لا يشهد لأحد بأنه min ahlil jannati illa bidalilin. Di dalam hadis ini terdapat keterangan, terdapat penjelasan bahwasanya tidak dipersaksikan bagi siapapun bahwa dia tergolong dari ahlul jannah termasuk dari penduduk surga kecuali berdasarkan dalil. Demikian pula tidak dipersaksikan bagi siapapun bahwa dia termasuk dari penghuni neraka kecuali berdasarkan dalil. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis ini telah mengatakan Tuba lahu usfurun min asafiril jannah. Padahal ini adalah anak kecil yang meninggal. Tapi beliau radhiyallahu anha mengatakan tuba lahu usfur min asafiril jannah. Wahia kata Syekh, bidzalika syahidat lahu bidukhulil jannah. Beliau dengan sebab itu mempersaksikan untuk si anak bahwa dia pasti masuk surga akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari persaksian tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari persaksian tersebut. Adapun masalah anak-anak kecil muslimin dan di mana nanti tempat kembali mereka di akhirat, maka kita katakan Inna atfal al mu'minina taba'un li abaihim fil jannah. Bahwasanya anak-anak kecil mukminin akan mengikuti ayah-ayah mereka di jannah. Adapun anak-anak kecil orang-orang kafir, maka disinilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia termasuk dari penghuni neraka. Mengikuti ayah-ayah mereka. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa dia termasuk dari ahlul jannah. Karena tidak pernah beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga mereka tergolong ahlu al-jannah. Tergolong penduduk surga. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya akan diutus kepada mereka rasul di hari kiamat untuk mendakwahi mereka. Barang siapa yang beriman, ia akan masuk jannah, masuk surga, namun yang kafir dia akan masuk neraka. Namun yang benar kata Syekh Wasahihu: أَتَّوَقُّفُ at هَذَا fi Tawakuf. amri diam. Tidak mengambil sikap ini dan tidak mengambil sikap itu. No comment. Wahuwa amrun maukulun ilallahi jalla wa'ala. Ini adalah urusan yang diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa a'lamu bihim wa bimasirihim. Allah yang lebih tahu tentang mereka dan kemana tempat kembali mereka. Wa amma nahnu fayantahi ilmuna inda dzalika. Adapun kita ilmu kita hanya berhenti sampai di sini. Intinya ikhwan fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak boleh bagi kita untuk memastikan seseorang pasti masuk surga atau neraka kecuali yang memang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya orang-orang yang telah disebutkan min ahli jannah. Namun tentunya kalau orang kafir yang sudah jelas-jelas mati di atas kekafirannya, maka itu berdasarkan nas dari Quran dan Sunnah. Taib, kita akan beranjak pada hadis yang ke-46. Hadis ke-46 ini topiknya adalah bahwa segala sesuatu ditetapkan berdasarkan takdirnya. Kata Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajiz wal kais Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Segala sesuatu terjadi sesuai dengan takdirnya. Bahkan pun kelemahan, kemalasan, dan kesungguhan. Rawahu Muslimun diriwayatkan lima Muslim rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadar fihi itsbat alqadar Kalimat ini kullu syai'in biqadar segala sesuatu terjadi sesuai dengan takdirnya. Di sini terdapat penetapan tentang al-qadar tentang takdir. Hatta al-ajz wal kais bahkan pun kelemahan, kemalasan, dan kesungguhan seseorang. Fala'ajazu minal insan. Kelemahan itu tentunya dari manusia. Orang malas, tidak punya semangat. Wa kaunuhu yatrukul amala takasulan. Dia meninggalkan amalan karena sebab kemalasannya. Fahuwa muqaddarun alaih. Dan itu pun ditakdirkan untuknya. Qala ta'ala anil munafiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-munafiqin, "Karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka untuk pergi berjihad fi sabilillah. Allah tidak menyukai keberangkatan mereka fasabbatahum maka Allah Subhanahu wa taala lemahkan keinginan mereka wa qila qudu ma'al qa'idin dan dikatakan tinggallah bersama orang-orang yang tinggal wal kaisu adapun makna al kais huwa nashatu wal azmu wal hazmu ala al amal salih kesungguhan tekad yang kuat keteguhan untuk melakukan dan mengerjakan amal saleh yang kedua-duanya kelemahan dan kesungguhan itu kemalasan serta kesungguhan dan keseriusan dua-duanya telah tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz dan keduanya telah ditakdirkan bagi manusia di mana si fulan ini telah tertulis sebagai orang yang pemalas, yang ini sebagai orang yang semangat, ini orang yang punya keteguhan dalam beramal. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kemalasan dan kesungguhan itu dari perbuatan hamba, dari perbuatan hamba. Namun keduanya telah tertulis dalam catatan Allahul Mahfud telah ditakdirkan bagi hamba yang takdirnya itu tertulis dalam catatan Allah al-mahfuz. Namun tentunya barakallahu fikum sebagaimana yang sudah sering kita terangkan. Tidak dibolehkan sedikit pun untuk kemudian kita bermalas-malasan dalam beramal. Tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Pasrah begitu saja bahkan bosan dan tidak punya keinginan sama sekali. Dengan alasan segala sesuatu telah ditakdirkan. Maka sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan bimbingan demikian. Justru yang dibimbing yang dibimbingkan Nabi alaihi salatu adalah i'malu fa kullun muyassarul lima khuliqalah. Beramal kalian. Beramal. Tugas kita hanyalah mendengarkan nasihat, amalkan nasihat, itu saja. Dan tentunya didakwahkan pula demikian. Taib ikhwan fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beranjak pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-47. Hadis ke-47 ini topiknya tentang تفسير فرمان الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها كتى الإمام المجدد رحمه الله تعالى وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها رواه عبد الرزاق وابن جرير وقد روي معنى ذلك عن ابن, عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل رضي الله تعالى عنهم ورحمهم Dari Qatada radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikah." Para malaikat turun Warruhu fiha dan arruh al-amin, Jibril. Pada malam itu biizni rabbihim. Dengan izin dari Rabb mereka, min kulli amrin untuk mengatur segala urusan. Kata beliau, yuqda fiha ma yakunu fis sanati ila mithliha. Ditetapkan padanya pada malam Lailatul Qadar apa yang akan terjadi dalam setahun. Diriwayatkan Abdul Razak dan Ibnu Jarir rahimahumallah. Dan diriwayatkan makna tersebut pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Al Hasan Al Basri Abu Abdurrahman As Sulami Sa'id bin Jubair rahimahullah wa rahimahumullah wa Muqatil rahimahullahu taala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هذا التقدير الحولي Ini yang dinamakan dengan takdir hauli. Takdir tahunan. Sabaqa at-takdirul umri fi batnil um. telah berlalu bersama kita penjelasan tentang takdir yang dinamakan at-takdirul umuri dalam perut ibu yang berkaitan dengan setiap janin pada masing-masing janin yang sudah kita terangkan pada kajian yang lalu bahwasanya ketika telah genap 120 hari Empat bulan datanglah malaikat meniupkan ruh dan menuliskan catatan takdirnya dan pada riwayat Muslim disebutkan pula bahwa malaikat masuk ke dalam nutfah ketika hari ke-40 atau hari ke-45 namun kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala sepertinya sebagaimana penjelasan sebagian ulama kata beliau sepertinya itu terjadi pada sebagian janin sebagai bentuk penjamakan, penggabungan, pengkompromian dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa takdirul hauli adapun takbir hauli takbir tahunan huwa ma yahsulu fi lailatul qadar yang terjadi pada malam Lailatul Qadar wa hiya min layali Ramadan yaitu di malam-malam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Wa qala subhanahu wa ta'ala dan Allah juga mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. وَمَا أَدْرَاكَ adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. di Lailatul Qadar Tahukah engkau apa itu malam kemuliaan? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu para malaikat turun dan ruh Jibril. Mereka turun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengatur segala urusan. Salamun penuh keselamatan sampai terbit fajar. Inilah malam kemuliaan Lailatul Qadar yang ditakdirkan padanya apa yang terjadi dalam setahun. Siapa yang lahir, siapa yang mati, tanah yang subur di mana, yang kering di mana, Siapa yang akan kaya tahun ini, yang akan miskin tahun ini, jatuh miskin, dan dan dan yang lainnya. Dan takdir ini, takdir al-hauli ini diambil dari al-qadar as sabik dari catatan takdir yang terdahulu yang tertulis dalam catatan al lawhul mahfud. dan at-takdirul hauli takdir tahunan ini masuk dalam kategori kategori at-takbirul khas. Takdir khusus yang diambil, disarikan, dinukilkan dari at-takdir al-am, takdirun ammah yang ada dalam catatan al-lauh al-mahfuz. Ucapan beliau yuqda fiha ma yakunu fis sanati ila mithliha. Diputuskan padanya ditetapkan padanya apa yang terjadi dalam setahun. Ai kata Syekh Al-Fauzan, yuqaddaru fiha ma yakunu fis sana, Ditakdirkan di malam itu apa yang akan terjadi dalam setahun itu wa huwa ma'khudun at takdiril am al-mudawwan fil lauhil mahfuz diambil dari takdir umum yang tertulis dalam al-lauh al-mahfuz. Naam. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-48. Hadis ke-48 ini akan menjelaskan tentang sifat lauh al-mahfud. Bagaimana sifatnya ciri-ciri dari al-lauhul mahfud. Kata Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Inna Allah khalaqa lawhan mahfuzan min durratin bayda min yaquta hamra qalamuhu nurun wa kitabuhu nurun irduhu ma baina as-sama'i wal ardi yanzuru fihi kulla yawmin 360 nadratan ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن الرحمن آية 29 رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم رحمهم الله Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, sesungguhnya Allah menciptakan lauh al-mahfuz. Lauh mahfuz. Allah menciptakan lauhul mahfuz dari mutiara putih. Dua sampulnya dari permata merah. Penanya adalah cahaya. Dan tulisannya adalah cahaya. Lebarnya, lebar catatan itu, kitab lohul Mahfud, jaraknya antara langit dan bumi. Allah melihat padanya setiap hari 306 kali pandangan. 360 pandangan pada setiap pandangan Allah menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, menjadikan seseorang mulia, ada yang menjadi terhina, rendah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dan inilah makna dari firman Allah Ta'ala, Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Diriwayatkan Abdul Razak, Ibnul Mundir, At-Tabarani, wal hakim rahimahumullah. Namun barakallahu fikum hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah sebagaimana disebutkan dalam dhaiful jami' nomor 1608. Maka kita langsung beranjak pada hadis yang ke-49. Hadis ini tidak kita bahas. Hadis ke-49 kata Al-Imamul Mujaddid rahimahullah وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغا حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار رواه أحمد Dari Al-Walid bin Ubadah beliau berkata, aku masuk menemui ayahku Ubadah ibnu Samit. Di saat beliau sedang sakit. Aku menduga beliau akan meninggal. Maka aku berkata, Wahai ayahanda, berilah aku wasiat dan bersungguh-sungguhlah untuk memberiku wasiat. Maka beliau Ubadah bin Samit berkata, dudukkanlah aku. Maka tatkala mereka mendudukkan beliau. Beliau berkata, wahai anakku, engkau tidak akan mendapati manisnya iman. Dan engkau tidak akan bisa menggapai hakikat ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai engkau beriman, mengimani takdir baik dan buruknya. Aku berkata, wahai ayahanda, Bagaimana aku mengetahui baik dan buruknya takdir? Beliau berkata, engkau mengetahui, engkau meyakini bahwasanya apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin menimpamu. Akan meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu dan bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput dan meleset darimu. Wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal mula yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Lalu Allah berkata kepada si pena, tulislah. Maka terjadilah Mulai saat itu, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wahai anakku, apabila engkau mati dan engkau tidak berada di atas prinsip ini, di atas akidah ini, engkau akan masuk neraka. Tidak berada di atas keimanan tersebut, engkau akan masuk neraka diriwayatkan al Ahmad rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan wa hadzal hadis aidan fi mawdu'il iman bil qada' wal qadar. Hadis ini juga topiknya tentang iman kepada qada' dan al-qadar dan bahwasanya mengimani keduanya adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Beriman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman yang enam yang wajib diyakini. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Al-Walid bin Ubadah ibn Samit masuk menemui ayah beliau Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala an. Beliau saat itu sedang berada dalam penghujung kehidupannya. Sakit yang sudah sangat kemungkinan tampak beliau akan meninggal. Maka tatkala Al-Walid bin Ubadah tahu bahwasanya ayahnya sedang dalam kondisi seperti ini, sudah sangat dekat dengan kematian, maka beliau meminta agar diberi, agar diberi wasiat dari orang yang hendak meninggal. Karena memang disunnahkan untuk memberi wasiat, seorang ayah memberi wasiat kepada anak-anaknya sebelum matinya. Demikian pula kepada kerabat-kerabatnya. Memberi wasiat agar bertakwa kepada Allah. Bertamasuk dengan agama, berpegang teguh dengan agama Allah. Sepeninggal si ayah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah 132 ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم muslimun. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Demikian pula agar si ayah merasa tenang atas akidah anak-anaknya sepeninggalnya ketika belia telah mewasiati mereka, memberi pesan berharga kepada mereka dan ini termasuk nasihat dan kesempurnaan rasa sayang dan rasa cinta. Semestinya ini yang lebih diutamakan ketika ia memberi nasihat dan wasiat kepada mereka. Kalau ini dilakukan di saat meninggal, tetap harus diupayakan di saat hampir meninggal. Lalu bagaimana kata Syekh, "Fakaifa bihalil hayati wasihah? Lalu bagaimana di saat kondisi masih hidup, masih sehat, segar bugar, oleh karena itu maka sepantasnya bagi seorang ayah memiliki perhatian penjagaan terhadap anak-anaknya, menjaga akidah mereka, menjaga agama mereka, mengajari mereka kebaikan. Demikian pula memberikan motivasi, bimbingan agar meninggalkan keburukan-keburukan serta berbagai wasilah-wasilah, perangkat-perangkat, kemaksiatan, agar juga ditinggalkan, agar benar-benar anak itu tumbuh kembang Naam dalam dengan pertumbuhan yang baik, salihah. Tumbuh, berkembang menjadi anak yang saleh dan salihah. Di dalam hadis ini juga barakallahu fikum disebutkan bahwasanya Al-Walid bin Ubadah beliau meminta dari ayahnya untuk memberinya wasiat. Meminta kepada ayahnya agar memberinya wasiat. Dan ini menunjukkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bagaimana kesungguhan dan semangat para salaf terhadap kebaikan dan saling memberi nasihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan <clears throat> wa bil haq wa tawasaw bis sabar. Hendaknya kalian saling memberi wasiat dengan kebenaran dan saling memberi wasiat dengan kesabaran. Wallahu taala a'lam ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Masih tersisa penjelasan dari hadis yang ke-49. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan.